sehingga kita akan bisa menyelesaikan tugas kehidupan kita di dunia yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna uh, eh, Sena Imanullah Bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan Membaca tafsir surat Abasa insyaallah taala adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16.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 sahabatnya radhiyallahu alaihi majma'in berhijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim yang tafsirnya telah kita bahas pada kesempatan yang telah lewat. Maka kemudian Ayat yang pertama Allah mengatakan abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Siapakah yang menjadi fa'il pelaku pada kata abasa pada kata kerja abasa pada fi'il abasa watawalla dan juga pada fi'il tawalla maka yang menjadi fa'ilnya pelakunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana mananya bahasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan muka yang agak kemerah-merahan karena rasa kurang senang disebabkan beliau tidak menyukai adanya sesuatu. Dan kemudian tawalla Beliau pun berpaling Anja'ahul a'ma Yaitu pada saat datang kepada beliau Ataupun mendatangi beliau Seorang yang a'ma Seorang yang buta Maka dalam beberapa riwayat Hal ini juga bisa kita lihat di dalam kitab Tafsir Mukasir rahimahullah taala dalam banyak riwayat yang beliau sampaikan kepada kita yang diantaranya bersumber pada istri beliau sendiri yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala dan juga ini merupakan uh, pendapat sekian banyak dari kalangan para tabi'i yang mereka adalah para mufassirin seperti Urwah bin Zubair kemudian Mujahid Abu Malik Qatadah Dhahak Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala anja'ahul a'ma tatkala datang kepada Rasulullah seorang yang buta itu adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, Abdullah ibnu Umi Maktum yang beliau merupakan satu di antara muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini yang bisa kita lihat di dalam kitab tafsir dan mukasir ataupun kitab-kitab fikih yang menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu ada dua adzan yaitu adzan qabla subhi adzan yang dilakukan sebelum subuh dan yang kedua adalah adzan dan yang eh, dan dilakukan pada saat telah tiba waktu subuh ataupun waktu fajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, janganlah kalian merasa gundah ketika mendengar adanya Bilal. Maka tetaplah makan dan minumlah dan yang e, salat malam maka lanjutkanlah. Hingga datangnya adzan Ibnu umi Maktum. Nah ini sampai dijadikan sebagai patokan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi Yang pula kita bisa mengambil faidah dari apa yang dilakukan oleh kedua sahabat yang sangat mulia yaitu eh, Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Umi ini bahwa para sahabat radhiyallahu alaihi adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu di dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa mereka adalah orang yang istiqamah. Ya, istiqamah sehingga para sahabat sampai bisa menjadikan pokoknya kalau belum datang adanya Ibnu Maktum berarti kita masih boleh sahur, masih boleh qiyamul lail. Ya. Nah, dua muadzin yang satu adalah mantan budak yaitu Bilal bin Rabah yang dia mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW dan bahkan beliau sempat menyampaikan kekagumannya sehingga bertanya kepada Bilal bin Rabah. Ini bisa didapati hadis ini dalam kitab al wajiz ya Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi. Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, tolong beritahukanlah kepada diriku satu amal yang sangat engkau harapkan imbalannya di dalam agama Islam ini. Karena sesungguhnya aku mendengar yaitu tatkala beliau di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha satu di antara peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Rasulullah adalah masuk surganya beberapa sahabat satu di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Yang kata Rasulullah sungguh aku mendengar bunyi uh, kelotak-kelotak ya, kedua terumpahmu di surga, di depanku di surga. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan amami fil jannah, di depanku di surga. Rasulullah keheranan. Seorang mantan budak ternyata dia oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin untuk masuk ke dalam surganya. Maka kemudian Bilal pun menjawab, sesungguhnya wahai Rasulullah tidak ada satupun amalan di dalam agama Islam ini yang aku sangat harapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala melainkan setiap aku berwudu ataupun tidaklah aku berwudu baik di malam hari ataupun di siang hari kemudian aku pun berdoa dan sholat sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diriku. Nah ternyata Bilal bin Rabah selain beliau memiliki keistimewaan ya, istiqamahnya di dalam menjalankan adan namun beliau juga memiliki keistiqamahan dan keistimewaan di dalam menjalankan syarat wudu. Beliau tidak pernah batal wudu melainkan langsung berwudu. Dan hal itu beliau sampaikan baik di siang hari ataupun di malam hari, tidak bisa kita bayangkan. Ya. Setiap kali batal wudu berwudu. Dan kemudian beliau pun berdoa kepada Allah dan sholat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya kata Bilal bin Rabah. Dan seandainya hanya memiliki satu keutamaan berupa muadzin saja sudah masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna at eh, atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinu." Sesungguhnya orang yang lehernya paling panjang di hari kiamat nanti adalah seorang muadzin. Itu orang yang memiliki profesi kebiasaan sebagai seorang muadzin itu orang yang mengumandangkan adzan. Ya. Jadi nanti dia memiliki amah di surga semua orang akan mengenali siapa siapa yang ketika di dunia mereka adalah para muadzin. Yang boleh jadi tatkala di dunia kalau ada orang yang lehernya kayak jerapah itu mungkin malah eh, diketawain. Namun di surga nanti justru orang yang lehernya semakin panjang maka dia akan mendapatkan pujian karena dia adalah ternyata orang yang memiliki keistiqomahan di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang muadzin. Demikian juga Abdullah bin Maktum, seorang yang buta namun masya Allah memiliki keistimewaan yaitu sebagai seorang muadzin. Yang ini tentunya memerlukan adanya perhatian yang luar biasa. Di mana bagaimana, bagaimana dia akan melihat satu waktu itu telah muncul kecuali dirinya harus mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jauh sebelum waktu masuknya sholat Maka dia pun akan mempersiapkan Sehingga mungkin akan bertanya kepada orang yang telah hadir pada saat itu Ataupun melihat Ataupun merasakan ya Dengan perasaannya eh, Tanda-tanda masuknya waktu fajar ataupun waktu subuh. Nah, pada saat itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukanya ya masam. Ya, tampak pada mukanya itu e, warna kemerah-merahan karena tidak menyukai akan sesuatu hal. Ada dalam beberapa e, riwayat yang satu dengan yang lainnya sepertinya saling ta'arut kontradiksi. Sebagian ayat mengatakan bahwa yang datang terlebih dahulu adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Di sebagian riwayat yang lain mengatakan bahwasanya yang ada di situ terlebih dahulu adalah para pembesar Quraisy, ya, para pembesar Quraisy. Wallahu taala mana yang lebih besar, yang lebih benar namun kalau melihat uh, konteks daripada ayat ini maka abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Ya, wajah Rasulullah bermuka masam dan kemudian beliau berpaling tatkala datang kepada dirinya seorang yang buta. Ya, wallahu taala mungkin yang lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya yang datang terlebih dahulu ke situ adalah para pembesar Quraisy. Maka kemudian datanglah Abdullah ibnu mimaktum yang beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat ingin untuk mengetahui ajaran-ajaran agama Islam. Maka beliau pun kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu agama. Dan kemudian beliau pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepada beliau ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, untuk membacakan kepada beliau Abdullah ibnu Maktum yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Namun setelah Rasulullah SAW ya, bertanya kepada beliau tentang apa kebutuhan anda datang ke sini, ya, berbicara sejenak kepada beliau, namun tampak pada wajahnya ya seperti perasaan tidak suka. Maka kemudian beliau pun menghadap kepada para pembesar Quraisy, ya orang-orang yang mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berpaling kepada eh, berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum ini karena tidak suka dengan beliau, karena merendahkan derajat beliau, merendahkan kedudukan beliau, merendahkan fisik beliau dan yang lainnya, maka jawabnya tidak. Bukan itu yang menjadi faktor kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari Abdullah ibnu Maktum dan kemudian beliau menghadap kepada para pembesar-pembesar Quraisy. Yang menjadi alasan beliau dan hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya sama dengan yang disampaikan oleh beliau Syekh oleh Ibnu Saimin di dalam uh, tafsir beliau ini kenapa beliau kemudian bermuka masam berpaling dari Abdullah bin Maktum dan kemudian lebih memilih uh, menghadapi ataupun lebih serius di dalam e, menghadapi dan menanggapi para pembesar Quraisy? <coughs> Jawabnya adalah yang pertama karena bahwa beliau sangat ingin para pembesar Quraisy ini mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau menerima agama Islam. Yang ini bisa kita lihat di dalam sejarah. Banyak sekali cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di antara satu cara yang beliau lakukan adalah beliau mendakwai eh, pemimpin-pemimpin satu kaum. Seperti ketika beliau pernah kemudian memberi hadiah ratusan unta sesudah beliau e, mendapatkan kemenangan dari suatu peperangan sehingga para sahabat yang lain pun sempat iri kenapa engkau Rasulullah memberikan kepada si fulan fulan itu unta yang sangat banyak maka kemudian beliau bertanya ya udah kalian pengen pulang e, dengan bawa unta atau pengen pulang bersama Rasulullah maka serempak para sahabat wahai Rasulullah kami ingin pulang bersama anda ya udah kalau begitu mudah-mudahan ini lebih lebih bermanfaat bagi mereka maka benar kemudian pemimpin satu kaum itu pulang ke kaumnya dan mendakwahkan kepada kaumnya agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan apa hasilnya? Seluruh rakyat dari kaum tersebut masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena pemimpin tadi mengatakan bahwasanya Muhammad bukanlah seorang yang menginginkan harta benda, akan tapi dia adalah seorang yang betul-betul berdakwah untuk mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sama dengan yang beliau harapkan dari para pembesar Quraisy ini. Beliau sangat ingin seandainya para pembesar Quraisy, orang-orang yang mulia di eh, lingkungan orang Quraisy ini mau masuk ke dalam agama Islam. Maka harapannya kalau mereka para kimbong kimbong Quraisy ini masuk ke dalam agama Islam, rakyat mereka pun kemudian akan bergegas masuk ke dalam agama Islam. Itu yang menjadi eh, alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan kemudian kita memiliki suudon ya prasangka yang buruk ya wajarlah Rasulullah nih yang yang apa beliau hadapi tentunya yang para pembesar kan mereka fulusnya lebih kandel lebih banyak gitu ya e, harta benda mereka lebih banyak no tidak sama sekali bahkan Rasulullah ya kalau kita melihat nanti e, asbabun nuzul surat al kafirun Beliau ditawari, kekuasaan ditawari, perempuan yang tercantik pun ditawari, namun beliau tidak mau. Kalau diperintahkan untuk meninggalkan dakwah, tidak mau. Maka jelas bahwa beliau berpalingnya dari Abdullah ibnu eh, dari Abdullah ibn Umi Maktum ini semata-mata karena beliau menginginkan ya para pembesar Quraisy yang beliau lebih konsen untuk menanggapi para pembesar Quraisy ini agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam, agar mereka menerima dakwah agama Islam. Inilah alasan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua alasannya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini uh, lebih konsen untuk menanggapi para pembesar Quraisy, maka beliau pun berharap bahwa mereka tidak akan melecehkan Rasulullah Ya, tidak akan melecehkan Rasulullah. Kenapa kok dianggap melecehkan? Karena Rasulullah lebih mementingkan untuk menanggapi untuk meladeni seorang yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu orang rendahan di mata mereka, di mata orang-orang kures, Bukan dalam pandangan Islam bukan. Namun dalam pandangan mereka orang-orang kures ini kenapa nih Muhammad kok malah ngurus orang yang buta gitu? Maka bisa bisa jadi mereka akan mencaci maki merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sudah mau sudah mencaci maki, maka otomatis tidak akan mau menerima dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan Rasulullah SAW kenapa beliau lebih konsen untuk meladeni para pembesar Quraisy. Wa mayudarika dan apa sebetulnya yang menjadikan dirimu itu bahasanya Abdullah ibnu Maktum ini adalah seorang yang mau membersihkan dirinya dan akan menguatkan keimanan yang ada pada dirinya. Apa yang menyebabkan dirimu berbuat demikian? La'allahu ayat eh, la'ala ibnu Maktum jangan-jangan ataupun mudah-mudahan Abdullah ibnu Maktum itu yazakka adalah seseorang yang mau mensucikan dirinya dari berbagai macam dosa dan mensucikan dirinya dari berbagai macam al-akhlaqur radilah, akhlak-akhlak yang rendah yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Boleh jadi itu yang menjadi keinginan Abdullah ibnu Umi Maktum maka kalau kenyataannya inilah yang menjadi harapan beliau, keinginan beliau mendatangi Rasulullah SAW alaihi wasallam tentunya beliaulah yang lebih layak untuk mendapatkan sambutan dan juga diladeni oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Aw Atau boleh jadi beliau ingin mengambil pelajaran, mengambil peringatan darimu wahai Rasulullah sehingga dirinya akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat banyak dari peringatan dan ataupun dari uh, dari peringatan ataupun dari pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya demikianlah. Karena beliau memang sangat serius. Beliau ingin memohon kepada Rasulullah meminta kepada Rasul agar memberikan ilmu kepada dirinya. Ya, alimni bima maka Allah kata beliau. Wahai Rasulullah ajarkanlah kepada diriku tentang apa saja yang Allah ajarkan kepada dirimu. Jadi inilah yang diminta oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Beliau tidak kemudian datang kepada Rasulullah karena Rasul itu seorang nabi, karena Rasulullah seorang pemimpin kemudian ingin menggelitik harta bendanya bukan. Akan tapi sungguh Abdullah ibnu Mimaktum ingin mendapatkan pelajaran agama, ilmu agama dan ingin mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Amma man adapun terhadap orang-orang yang dia itu menyombongkan diri, yang merasa cukup karena mereka adalah orang yang harta bendanya banyak orang yang kedudukannya tinggi, orang yang dimuliakan di lingkungannya. Siapakah mereka? Disebutkan di dalam sebagian tafsir eh, dari riwayat Ibnu Jarir atau bari, di antaranya adalah Ubay bin Khalaf ya, Ubay bin Khalaf salah seorang munafik. Ya, Ubay bin Khalaf. Yang kedua adalah Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya lagi adalah Abu Jahal ibnu Hisham ya, Abu Jahal ibnu Hisham ataupun Amr ibnu Hisham kemudian Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ibn Abdul Muttalib nah ini memang tidak salah mereka adalah orang-orang besar di lingkungan orang-orang Quraisy orang-orang yang nasabnya tinggi di lingkungan orang-orang Quraisy. Maka layak kemudian Rasulullah lebih konsen untuk kemudian menanggapi, meladeni mereka-mereka ini. Padahal mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang istighna, orang-orang yang merasa cukup karena harta benda mereka banyak sehingga merasa cukup tidak perlu bantuan, eh, tidak butuh kepada bantuan orang lain. Mereka orang yang kedudukannya tinggi kalau mau ngapa-ngapain tinggal ya, mengatakan A atau B maka akan bisa direalisasikan. Fa anta lahu tasadda. Maka kemudian Anda wahai Rasulullah malah kemudian meladeni mereka, ya, meladeni mereka dengan sesungguhnya, yaitu berharap agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam, agar mereka mau menerima dakwah engkau. Padahal yang lebih tahu tentang siapakah sesungguhnya orang yang ingin e, mensucikan dirinya, Orang yang ingin mendapatkan peringatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika alla yazakka padahal mereka seandainya tidak mendapatkan tidak bisa membersihkan dirinya, tidak mau menerima dakwahmu. Maka alaika wa 'alaika ini bukan merupakan kewajiban dirimu. Ya kewajiban dirimu adalah sebatas menyampaikan. Ma'alar rasuli ilal balag contohnya ya dalam surat Al-Maidah ayat ke-99. <clears throat> ya wa ma'alar rasul ilal balag dan bahwasanya <clears throat> tugas seorang rasul itu hanyalah menyampaikan ya hanya menyampaikan adapun yang berhak untuk memberikan hidayah untuk berikan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tugas seorang rasul dan juga sama adalah tugasnya para dai. Tugas kita semuanya tatkala kita mengetahui kebenaran itu hanya menyampaikan. Adapun kemudian eh, orang yang kita kasih tahu, orang yang kita beri ilmu mau menerima ataupun tidak, maka itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan merupakan kewajiban kita. Yang menjadi pertimbangan adalah apakah kita sudah menyampaikan dan kalau sudah menyampaikan apakah sekiranya di dalam kita menyampaikan sudah cukup, sudah maksimal ataukah belum. Itu saja. Adapun yang akan menjadikan seorang itu menerima agama Islam, mereka mau mensucikan dirinya sendiri dari berbagai macam dosa, mau beribadah kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang maksiat dan seterusnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa tugas Rasulullah ya ma'al rasuli ilal balag. Tugas seorang rasul itu hanya semata-mata menyampaikan ya, menyampaikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala di ayat-ayat bagian depan tadi sudah e, menyalahkan ya, menganggap salah tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah adalah zat yang paling tahu tentang hati manusia. Maka kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala menegur ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa? Karena bahwa hakikatnya yang paling berharap, yang paling menginginkan untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang bersih, orang yang suci itu adalah Abdullah ibnu Maktum, bukan para pembesar orang-orang Quraisy tadi. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya, adapun terhadap orang yang datang kepada dirimu dalam keadaan dia berusaha, bersusah payah. Ya, dia pun dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Anda malah kemudian berpaling diri dari dirinya. Ya ini perlawanan dengan firman Allah eh, manistaghna fa anta lahu tasadda. Ya merupakan kebalikan dari adapun terhadap orang yang merasa sombong, merasa cukup, Anda kemudian malah meladeninya. Ya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjadi bukti bagi kita bahwa ternyata seorang rasul pun memang pernah berbuat salah ya. Seorang rasul itu pernah berbuat salah. Namun manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuat salah, pasti langsung akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau boleh jadi dia akan mendapatkan teguran dari para sahabatnya ya teguran dari Allah melalui para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain ya maka mana makna maksum itu bukan eh, maknanya bukanlah tidak pernah berbuat salah akan tapi maksum itu terbebas dari dosa artinya apa bahwa seandainya Rasulullah itu berbuat salah maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia terus kemudian bertaubat dari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala ya, maka jangan demikian, ya, jangan demikian. Janganlah kamu berbuat demikian. Ya, artinya janganlah kamu kemudian lebih konsen kepada orang yang justru malah menyombongkan diri, merasa cukup dengan harta dan kedudukannya, sementara itu Anda melalaikan, meremehkan orang yang Eh, derajatnya dalam tanda kutip dalam pandangan orang secara umum adalah orang rendahan, orang buta lagi. Ya, maka janganlah berbuat demikian. Innaha tadzkirah kenapa? Karena Al-Qur'an ya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah tadzkirah, merupakan peringatan. <clears throat> ya kenapa dikatakan innaha tadzkirah? Karena tadi di depan bahasanya dalam beberapa riwayat dikatakan Abdullah ibnu Maktum ini meminta kepada Rasulullah ya agar Rasulullah mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada dirinya dan ilmu Allah itu meliputi Al-Qur'an ya, dan wahyu yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan bahkan secara jelas beliau mengatakan meminta kepada Rasulullah agar dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada dirinya. Ya, janganlah demikian karena sungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah tazkirah Yaitu yang dengan ayat Al-Quran ini manusia akan mendapatkan manfaat dan dia akan terdorong untuk melakukan setiap kebaikan. Dan dengan ayat-ayat Al-Quran pula seseorang akan mengetahui perkara-perkara yang bahaya yang akan mengancam keselamatan hidupnya dunia dan akhirat. Ya, yang akan mengancam keselamatan hidupnya dunia dan akhirat dan melarang mereka ya, ayat, ayat ini melarang mereka ya jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akan membahayakan kehidupannya dunia dan akhirat tersebut maka faman syaa'a barang siapa yang kemudian mendapatkan peringatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada dirinya maka dialah orang-orang yang beruntung. <clears throat> Namun sengsaralah orang-orang yang kemudian tidak mau beriman. Tidak mau mengambil manfaat, tidak mau mengambil sebagai pelajaran dan peringatan ayat ayat tersebut, maka dialah orang-orang yang sengsara. Hal ini Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi misal qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, Bahasanya kebenaran itu datangnya dari Rob kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman silahkan Dan barang siapa yang ingin kafir pun silahkan ya, Silahkan Namun harus kita ingat bahwa Masing-masing dari keduanya ini ada Buntutnya Yang beriman maka buntutnya adalah Kebahagiaan dunia dan akhirat Yang tidak beriman maka buntutnya adalah Kesengsaraan dunia dan akhirat ya, Contohnya Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, surat Toha seingat saya, kalau tidak salah surat Toha. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Robnya tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang sempit. Maka kita lihat ya, Orang-orang itu kalau semata-mata mereka e, menganggap mulia dengan harta bendanya dan kekuasaannya dan seterusnya dan mereka bukanlah orang yang taat kepada Allah, hakikatnya mereka adalah orang yang sempit di dalam kehidupan mereka. Mau ini tidak bahagia, mau itu tidak bahagia, mau tidur pun tidak bahagia. Berbeda orang yang taat kepada Allah, entah dia orang yang miskin, entah dia orang yang kaya, maka dia pasrah kepada Allah. Mau tidur pun dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Adapun orang yang berpaling dari peringatan Rabbnya, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Wa yaumal qiyamati a'ma dan akan kami kirim dari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Ya, mereka akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bisa melihat apa-apa. Ya tidak bisa kita bayangkan ya orang itu kalau dikirim dalam keadaan buta. Ya, coba kita pejamkan mata kita kemudian kita ditarik oleh orang. Mungkin kita akan nendang batu, mungkin kita akan kejeblos ke apa namanya selokan mungkin kita akan nendang kotoran dan seterusnya tatkala kita tidak bisa melihat dan diseret oleh orang lain maka begitulah keadaan orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala mengapa engkau ya Allah seret kami dalam keadaan buta waqt kuntu basir sementara dulu kamu kami di dunia dalam keadaan melek dalam keadaan melihat maka kemudian Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha eh, fadzalikal yauma matunsa. Ya karena dulu ketika ayat-ayat kami datang kepada kalian, maka kalian memejamkan mata kalian, tidak mau melihatnya, tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk kalian. Maka pada hari ini pula kalian-kalian akan dilupakan. Ya tidak akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun Allah memerintahkan kepada kita ataupun memberikan opsi kepada kita yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Namun masing-masing ingat ada buntutnya. Contoh yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-97 ataupun 98 Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal soleh baik dia lelaki ataupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan kehidupan kepada mereka kehidupan yang baik. Para mufassir menjelaskan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dan nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala walanajziyannahum dan akan kami balas kepada mereka ajrohum ya, akan kami balas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ini di akhirat. Allahu akbar. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur ini dalil bagi kita. Dalil bagi kita bahasanya manusia itu memiliki masyiah. Manusia memiliki iradah manusia memiliki keinginan, maka sungguh sangat salah pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa ya hidup kita di dunia ini hanya laksana wayang. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak punya opsi salah. Sekarang Anda sekalian, tolong pikirkan dengan jernih ketika Anda hendak berangkat ke Masjid Pogong Raya ini. Itu apakah karena ada orang yang memaksa atau itu adalah karena keinginan Anda sendiri? Maka saya yakin anda sekalian akan menjawab bahasanya ini adalah atas keinginan saya sendiri, tidak ada orang yang memaksa. Ini menunjukkan bahasa kita memiliki khiyar. Allah berikan khiyar kepada kita, pilihan, opsi. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala berikan kudroh, kemampuan kepada kita. Kita diberi oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah pilihan. Maka dengan pilihan kita inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kita sesuai dengan pilihan kita sendiri. Maka jangan sekali-kali kemudian kita berpendapat dengan pendapatnya para mubtadi. Ya. Seperti uh, <clears throat> kelompok Jahmiyah. Ya, yang mereka terperangkap ke dalam pemahaman Jabariyah yaitu mengatakan bahwasanya manusia itu hanya seperti wayang, tidak bisa ngapa-ngapain ya, pokoknya dia muzina, mau maksiat, yaitu adalah ke, apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena pendapat mereka yang salah ini mereka memiliki prinsip, udahlah kita berbuat maksiat apapun kita lakukan tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Ya. Maka tidak layak kalau kemudian Allah itu nanti mau menghukum kita tidak adil kalau Allah itu menghukum, kita dan memasukkan kita ke dalam neraka. Kita kan hanya wayang kata mereka. Waliyatubillah ini adalah salah dan bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Ya. Ayat-ayat yang terdapat di dalam suhuf ya, yang terdapat di dalam suhuf. Ini suhuf ini kata beliau Syaikh Nusaimin merupakan jamak dari sohaif ya sohaif dan sohaif ini jamak dari Sohaifah. yaitu lembaran yang di dalamnya sudah berisikan tulisan-tulisan maka berarti kalau begitu uh, suhuf ini merupakan sihoh muntahal jumuk kalau dalam ilmu nahwu itu sihoh muntahal jumuk itu puncak dari satu isim jamak <clears throat> tidak ada jamak lagi yang di atasnya di safarah yang mana <clears throat> Lembaran-lembaran tersebut berada di tangan para safaroh. Ya, safaroh, safaroh ini ada dua penafsiran. Ya, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa safaroh maknanya adalah katabah. Ya, maknanya adalah katabah. Seperti eh, katibun itu jamaknya bisa katibuna, bisa kutabai bisa kata batun, Ya seperti tolibun, tolibul ilmi misalnya. Bisa tol, tolibuna, bisa tulab, bisa tolabatun. Ya tinggal kita pilih mau yang mana yang mau kita gunakan. Maka safarun ini kata pendapat yang pertama maknanya adalah para malaikat yang memiliki tugas untuk menulis. Ya, yang mereka itu adalah penulis. Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Jum'ah ayat kelima, kama salil himari yahmilu asfara. Yani bukti bahasanya safaroh itu maknanya adalah penulis <clears throat> yaitu katabah. Ya, seperti khimar itu keledai yang meminggul membawa asfar itu kitab-kitab ya namanya keledai itu meskipun kitab yang di belakangnya itu lima lima kuintal ya tidak tetap saja tidak mengetahui apa yang dia bawa ya. Baca pun tidak bisa bagaimana mungkin mau mengetahuinya. Dan mana yang kedua daripada safar adalah al-wusato ya, al-wusato yaitu al-wusato jamak dari wasitotun ya ataupun wasitun yaitu perantara. Kenapa malaikat dikatakan perantara? Karena ya, malaikat itu menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang ada di muka bumi. Contohnya adalah Jibril, meskipun tidak semua malaikat itu e, menjadi perantara, tapi dalam konteks ini bahwasanya yang disebut safaroh di sini adalah para malaikat yang memang memiliki tugas-tugas menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mungkin ada yang mengatur ini, yang mengatur itu dan seterusnya. Dalilnya adalah sebagaimana uh, dalam hadis itu Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu dia mengatakan tazawwaja Maimunata qabla an yahruma eh, qabla an yuhrima. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperistri Maimunah sebelum beliau melakukan ihram. Wa kuntus safiru wa kuntus safira bainahuma dan aku yang menjadi mak jumlahnya. Jadi mak jumlah itu sudah ada pada masa dahulu ya. Jadi Eh, mudah-mudahan yang menjadi mak pun dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya bahwa safaroh yang dia itu adalah para malaikat, baik dia itu memiliki uh, makna sebagai pencatat karena memang para malaikat itu adalah juga pencatat. Ya, contohnya di dalam surat Qaf ayat yang ke 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang manusia itu mengatakan satu kata pun melainkan di samping eh, kanan kirinya ada raqib dan atid. Ya, ada raqib dan atid. Ada malaikat yang senantiasa eh, mendekati, mencatat dan mengawasinya ataupun uh, dia ditafsir sebagai wasitoh maka kedua-duanya kata beliau wallahu taala adalah bisa diterima ya. Kedua tafsir dari safaroh baik dia sebagai katabah pencatat ataupun sebagai safaroh sebagai apa namanya wasitoh maka kedua-duanya bisa diterima. Kiramim bararah yang para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Mulia, bagus, indah dari sisi uh, tampilannya, dari sisi fisiknya juga indah dari sisi akhlaknya. Ya, dari sisi akhlaknya. Coba kita belum pernah melihat tentunya burung yang paling indah. Seindah malaikat Jibril. Jibril itu kata Rasulullah SAW memiliki uh, eh, situ miati 600 sayap. Ya, situmiati junahin memiliki 600 sayap Jibril alaihissalam. Kayak apa? Masya Allah indah sekali sehingga kata Rasulullah tidaklah aku memandang ke segenap ufuk ke utara ke selatan timur barat melainkan yang aku lihat adalah malaikat Jibril karena sebegitu besarnya. Ya, maka mereka adalah orang yang memang memiliki eh, eh mohon maaf makhluk yang memiliki uh, bentuk yang sangat istimewa pun juga mereka memiliki akhlak yang sangat mulia. Banyak sekali uh, firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat uh, apa ya? Al-Mumtahanah, la ya'sunallaha ma amarahum wa ma yu'marun. Ataupun di dalam surat yang lain seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang tidak pernah menyombongkan diri dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Tidak pernah putus mereka senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kalau tidak kita bandingkan antara kehidupan kita dan para malaikat yang mereka sepanjang waktu tidak pernah putus beribadah. Adapun kita Coba kita lihat satu hari Berapa menit waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyanjungnya dengan kiramim bararatin, yaitu makhluk yang sangat mulia, yang sangat bagus, yang sangat e, berbahagia, yang sangat gembira yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebagai kesimpulan untuk kajian e, sore hari ini <clears throat> ataupun e, beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama bahasanya bahwa hendaklah yang menjadi konsentrasi kita ketika kita menghadapi manusia, ketika kita menghadapi makhluk Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi dalam upaya kita untuk menyampaikan dakwah ya, upaya kita untuk menyampaikan dakwah maka hendaknya menjadi konsen kita bukan kepada individu orangnya karena dia itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dalam pandangan manusia. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia adalah uh, pejabat, mungkin dia adalah begini dan begitu. Jadi kita tidak boleh kemudian menilai manusia dengan penilaian semacam itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi konsen kita adalah apakah orang itu kira-kira adalah orang yang siap untuk menerima dakwah ataukah tidak. Kalau mereka kelihatan orang yang sepertinya siap menerima dakwah, maka perlu kita seriusi. Ya. Perlu kita seriusi, kemudian kita follow up dalam bahasa kita sekarang setelah mungkin ada mukaddimah, ada follow upnya Kita kemudian terus kontrol. Harapan kita supaya kita eh, bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada mereka dan mereka pun akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini pula menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita untuk memiliki adab yang mulia, akhlak yang lemah lembut tampak pada uh, Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menggunakan kata kerja orang ketiga. Ya, kata kerja orang ketiga yaitu abasa dan abasa ini mengandung domir domirnya adalah huwa ya huwa kembalinya kepada Rasulullah abasa wa tawalla tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir kedua anta misalnya tak basu la tak basu misalnya janganlah kamu bermuka masam tidak demikian ya karena bagaimanapun seseorang itu apalagi kemudian e, di hadapan banyak di hadapan banyak orang. Apalagi di hadapan banyak orang ini orang yang banyak tersebut adalah orang-orang yang notabene levelnya di bawah dirinya. Nah, bagaimana perasaan orang tersebut seandainya memiliki kesalahan kemudian di apa namanya dibesar-besarkan, dipamerkan di muka umum, di muka para bawahannya, tentunya akan sangat sangat malu dan akan sangat tersinggung. Maka kita pun juga demikian tatkala kita ingin memperingatkan seorang kalau kemudian seorang itu memiliki kedudukan tertentu di depan masyarakat, ya jangan kemudian kita uh, tegur dengan terang-terangan di depan masyarakat. Ya bolehlah dengan sindiran. Namun juga jangan terlalu kelihatan nyindirnya nanti sehingga orang pun akan sama-sama menuju oh ini paling si fulan itu. Jangan. Ya, dengan sindiran yang halus sehingga seakan-akan semua mad'au itu mereka tertuju dengan peringatan tersebut. Ya, kemudian barulah e, ketika sudah dalam keadaan sepi ataupun bagaimana ya, dinasihati secara empat mata. Kemudian di antara faedah juga bahwa dari beberapa ayat tersebut diperkenankannya kita untuk menyebut seseorang, menyebut nama seorang dengan e, kekurangan yang ada pada dirinya ya, dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'ma. Hal ini diperbolehkan bagi kita dengan beberapa ataupun misalnya dengan satu catatan. Dengan satu catatan yaitu tatkala kita ingin memberitahukan kepada orang ingin menjelaskan kepada orang bahwa yang dimaksud dengan eh, kata-kata uh, yang menunjukkan kekurangan itu adalah sifulan tertentu. Satu contoh. Di satu kampung ada lima orang yang namanya Ahmad. Kemudian ada orang yang mencari, maaf Pak misalnya ataupun maaf Bu, saya mau nanya. E, di mana ya rumahnya Ahmad? Katanya rumahnya di Pokong Dalangan misalnya seperti itu. Nah, kemudian orang yang ditanya nanya kembali, Nah Ahmad itu Ahmad yang misalnya yang kakinya besar sebelah ataupun yang matanya e, rabun misalnya atau Ahmad yang profesinya sebagai tukang komputer atau Ahmad tukang kebun atau yang lainnya sebut saja semuanya. Nah, kalau dalam rangka seperti ini dalam rangka untuk memperjelas kepada orang yang membutuhkan ya, karena saat itu memang dibutuhkan maka tidak mengapa. Hal ini sebagaimana juga yang yang dilakukan <clears throat> oleh para ahli hadis. Ya, oleh para ahli hadis. Ya, mereka menyebutkan kekurangan sifulan-sifulan karena dia adalah orang mungkin buta, mungkin dia tuli dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin memberikan manfaat kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya dimaksud si itu adalah fulan yang itu. Namun yang kedua manakala maksudnya dalam rangka untuk merendahkan maka jelas ini haram ya, berdosa. Ya, tidak diperkenankan. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya banyak salah dan kurangnya e, karena semata-mata kebodohan saya pribadi dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum astaghfirul hadim wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana caranya menjaga hidayah dari Allah selain berdoa Yang pertama adalah dengan cara mengamalkan ya dengan cara mengamalkan hidayah yang telah dia miliki firman Allah SWT ada Tapi saya terlupa ya di surat apa Di ayat berapa Wa yazidullahu ya dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah kepada dirinya ya akan menambahkan hidayah kepada dirinya tatkala dirinya itu berpetunjuk berperilaku dengan hidayah yang yang telah dia miliki maka orang-orang yang dia senantiasa menjalankan ilmu yang telah dia miliki, maka bukan hanya saja Allah akan menjaga hidayah yang telah dia miliki, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah yang lainnya. Kemudian tentunya dirinya juga terus rajin mengaji ya, karena yang namanya ilmu itu kalau tidak e, senantiasa dimurojaah dan terkadang seorang itu ingin memurojaah berat, maka satu di antara cara memurojaah ilmu yang telah dia miliki maka gemar mendatangi pengajian. Ya, mendatangi pengajian, mendengarkan tema-tema yang mungkin pernah e, didengarnya maka tidak mengapa. Ini dalam rangka untuk memurojaah. Yang ke tiga tentunya selain berdoa dirinya hendaknya berteman dengan orang-orang yang memang juga rajin menjaga hidayahnya, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ya karena kata Rasulullah SAW, almaru ala dini khalili, fal yang durahadukum ila man yukhalil. Sungguh seseorang itu sangat terpengaruh dengan agama saudaranya. Oleh karena itu maka hendaklah dia betul-betul memperhatikan siapa orang yang akan dia jadikan sebagai temannya. Ya. Ya, seorang itu sangat tergantung, sangat terpengaruh dengan agama temannya. Oleh karena itu, adalah salah seorang di antara kalian betul-betul memperhatikan, memilih siapakah yang tidak dia jadikan sebagai teman dekatnya. Nah, termasuk di dalam teman dekat ini adalah bagi seorang yang ingin mencari pasangan, baik mencari istri ataupun suami. Kenapa? Karena otomatis mereka nanti akan menjadi teman dekatnya, bahkan dekat di mana-mana. Ya, kalau e, kemudian memiliki pasangan hidup yang tidak baik maka sangat mungkin kemudian akan bisa mempengaruhi e, dirinya di dalam menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan zikir pagi dan petang? Keutamanya sangat banyak. Ya, anti baca sendiri di dalam terjemah kitab e, apa namanya? Zikir pagi petang yang ditulis oleh Al-Qahtani. Said Al-Qahtani. Yaitu perisai seorang muslim, ya, perisai seorang muslim terjemahannya. Hisnul muslim dalam bahasa Arabnya di situ langsung di dalam beberapa hadisnya ditampilkan seperti orang yang baca ayat kursi di pagi hari maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama siang itu dari gangguan syaitan. Siapa yang bacanya di sore hari maka malamnya akan dijaga eh, oleh Allah dari gangguan syaitan. Kemudian seperti bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kalau dibaca eh, seratus kali maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan kemudian dia pun akan dijaga dari gangguan syaitan. Dan yang lainnya bisa anti baca sendiri. Ini ada lain eh, selain daripada itu tentunya adalah kita akan senantiasa mendapatkan keadaan ya untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena zikir itu sendiri manfaatnya sudah luar biasa entah dilakukan kapan saja zikir itu sendiri merupakan perkara yang sangat agung yang kata Allah wala dzikrullahi akbar dan sungguh kata Allah berzikir kepada Allah itu merupakan perkara yang paling besar ya sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah dalam rangka sebagai penjagaan diri kita untuk tetap berzikir kepada Allah contohnya apa dalam Al-Qur'an Allah mengatakan uh, apa namanya ju'ilat as-salatu li ataupun uh, ayatnya saya agak lupa salat itu diperintahkan untuk dilakukan dalam rangka untuk zikri untuk mengingat diriku. Maka hakikatnya seluruh ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar wanita bisa mudah dalam memulai berjilbab karena hati belum siap? Ya setelah anti tentunya mengetahui tentang perintah Allah Subhanahu wa taala karena berjilbab itu bukan perintah orang, bukan perintah uh, kiai, akan tapi perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah rasulnya. Ya bisa dibuka di dalam surat An-Nur ayat ke-31 dan seterusnya dan dalam surat Al-Ahzab ya dan yang lainnya. Ala kulli hal berjilbab itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengetahui tentang ilmunya ini, tentunya cobalah anda banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah memakai berjilbab. Tanyalah kepada mereka apa yang dirasakan dan seterusnya. Kemudian dari sisi dari sisi apa namanya ekonomis pun bisa kita kita ambil keuntungannya. Orang itu kalau udah memakai jilbab itu udah tidak neko-neko tidak ingin yang bibirnya merah kah, yang begini kah, yang begitu kah, pakaian yang akan senantiasa disibukkan dengan mengikuti mode kah, tidak. Maka hatinya itu akan tenang. Ya, selain daripada itu jelas dia akan lebih menjaga kehormatan dirinya. Ya, akan lebih menjaga kehormatan dirinya yang kata Allah Subhanahu wa taala dengan seorang itu berjibab maka dia akan lebih terlindung, akan lebih terjaga. Wallahu taala alam. Bagaimana cara untuk mengetahui ataupun menilai apakah akhlak kita sudah baik ataukah belum? Apa tolok ukur akhlak itu adalah baik? Tolok ukur akhlak itu adalah baik Yang pertama adalah Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Itu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Ya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis bagaimanakah penjelasan tentang budi pekerti yang baik kepada kita ini yang pertama yang kedua kemudian kita kembalikan kepada urf kita kembalikan kepada adat istiadat setempat maka selama ya selama perkara-perkara yang dianggap baik oleh masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat maka itu baik di dalam itu baik dalam penilaian agama Islam itu kesimpulan mengenai apa tolak ukur akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara menjauhi riak? Ya, memang ini semua kita sedang berjuang. Ya, sedang berjuang yang kata para ulama, mereka memerintahkan kepada kita ta'allamun niyyah. Ya, ta'allamun niyyah wa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah oleh kalian niat itu maksudnya adalah niat yang ikhlas dan riya itu merupakan kebalikan daripada niat yang ikhlas. Kenapa? Karena niat ikhlas ini jauh lebih berat, lebih besar perkaranya daripada seseorang mengamalkan satu amalan tertentu. Ya, mungkin orang diperintah untuk mengamalkan satu amalan seperti sholat, misalnya bisa, namun untuk memperoleh niat yang ikhlas ini perlu perjuangan seumur hidup. Ya, memerlukan perjuangan seumur hidup. Nah, tentunya yang kita senantiasa ingat bahwa kalau ria itu yang kita harapkan kan pujian manusia. Ya kita ingin mendengarkan wah dari e, si fulan, wah dari si fulana, wah dari kelompok ini, wah dari kelompok itu, wah dari bangsa ini, wah dari bangsa itu dan seterusnya. Yang kita inginkan adalah pujian manusia. Padahal kata para ulama pujian manusia itu adalah satu harapan yang latutrok Ya, al-amru la tutrok, amrun la tutrok. Satu perkara yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin pun masih saja ada orang yang mencaci maki kita. Maka kalau yang kita cari itu adalah ridho manusia, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, siap kecewa saja kalau orang yang menjadi concernnya itu adalah pujian manusia. Dan yang kedua kita ingat bahwasanya balasan di akhirat baik yang berupa siksa ataupun baik yang berupa uh, apa namanya surganya itu jauh lebih hebat dari apa yang kita lihat di dunia ini. Siksanya lebih dahsyat, begitu pula keindahan kebaikan di surga juga jauh lebih nikmat luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita akan pelan-pelan bisa menghilangkan sifat riak yaitu memamerkan amal ibadah kita kepada manusia agar manusia itu menyampaikan wahnya kepada kita. Manakah yang lebih utama bagi seorang wanita Sholat sendirian ataukah berjamaah seluruhnya wanita Rasulullah SAW mengatakan bahwa solat seorang itu lebih baik, eh, solat dua orang itu lebih baik dari solat seorang, solat empat orang itu lebih baik dari solat dua orang dan seterusnya. Maka wallahu taala seandainya jamaah itu adalah seluruhnya perempuan, mudah-mudahan yang lebih baik untuk mereka lakukan adalah solat berjamaah. Ya karena dalam jamaah itu banyak sekali kebaikan. Ya wallahu taala demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi banyak salah dan kurang yang maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum astaghfirullah hadzim wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Telah sama-sama kita simak dan dengarkan Penuturan serta penjelasan dari tafsir surat Abbasah Ayat 1 sampai ayat 15 16 e, Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada eh, beliau Ustaz Abu Salman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau Menjaga keluarga beliau dan memberkahi ilmu beliau dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah keimanan kita, ketakwaan kita serta rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kami tutup, eh, kami memberikan sedikit info bahwasannya bagi ummahat atau bagi akhwat yang belum berkesempatan untuk hadir pada kajian karumah sebelum-sebelumnya atau mungkin akhwat ingin eh, mempelajari kembali Eh, kajian Karumah sebelumnya Radio Muslim insya Allah sudah mengupload kajian tersebut di situsnya www.radiomuslim.com Oleh karena itu bagi Umahat silahkan untuk mendownloadnya Semoga eh, kajian kajian yang selama ini didownload oleh Radio Muslim bermanfaat bagi diri kita pribadi.